فلا يبده شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik di Inayah terjemah berkata kita di halaman ke-171 ya bisa dilihat kita masih mengulang-ulang surah Wal Asri ini karena pentingnya surah ini. Ma eh, ayatnya hanya tiga ayat tapi maknanya jauh. Dan Imam Syafi'i menyatakan kalau saja orang berpedoman hanya dengan surat ini saja mengamalkan sudah selamat <laughs> gitu ya saking maknanya jauh. Sama seperti suratul Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal asr. maqob isyarah wal asr. Gitu jangan wal asri ya. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Itu kalau dihentikan. Kalau membacanya nyambung wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal asr demi masa ini Allah bersumpah demi waktu ada yang bilang demi waktu salat asar surat al-usta karena asar ini waktunya sebentar itu wal asr innal insana lafi khusr Sesungguhnya al-insan manusia itu lafi khusr berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illa kecuali alladzina orang-orang yang itu kan kalau yang orang yang ini jamak. Alladzina orang-orang yang yang apa? Amanu mereka beriman wa amilu dan mereka berbuat atau beramal as-solihat, kebaikan, beramal soleh. Hanya itu iman amal soleh tidak cukup. Wa tawasau bil haq dan mereka saling berwasiat, saling menasehat menasehati bil haq dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr dan mereka saling berwasiat atau nasihat menasehati tentang kesabaran. Ini dalam tafsir uh, Al-Misbah dinyatakan bahwa syarat iman syarat amal diterima juga harus ada iman. Perbuatan boleh baik, boleh bagus, tapi kalau nggak ada iman tidak diterima amalnya. Sama seperti orang bekerja, bekerja untuk siapa? Itu orang yang akan memberikan gaji kalau dia karyawannya. Tiba-tiba dia karyawan orang lain minta gaji ke perusahaan kita, kita nggak bakal ngasih. Sama orang dia ibadah, ibadahnya karena karena kepercayaan lain, karena Tuhan lain atau karena ingin dipuji, Ya, ya Allah tidak akan memberikan pahalanya. Jadi syaratnya amal itu adalah adanya iman, kemudian ikhlas. Di tafsir Al-Misbah halaman 499 di sana dinyatakan illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu yang tidak rugi itu kecuali dua orang yang beriman ya kecuali orang-orang yang beriman. Illa ladina. Saya baca yang atas eh, Rasulullah mengingatkan dua nikmat yang sering dilupakan manusia, ya, kesehatan dan waktu. Nah, di sini diingatkan illal ladina amanu wa amilus wa tawassaw bil Yang tidak rugi itu tidak merugi kecuali orang-orang yang beriman. Iman aja belum cukup, harus ada aplikasi Kemudian beramal soleh. Beramal soleh untuk dirinya sendiri tidak cukup. Tapi harus ada kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian dia saling menasihati tentang kebenaran, tentang hak. Dan saling berwasiat tentang kesabaran. Nah, ayat yang lalu menegaskan bahwa semua manusia diliputi oleh kerugian yang besar dan beraneka ragam. Ayat di atas mengecualikan mereka yang melakukan empat kegiatan pokok, yaitu kecuali orang yang beriman, beramal soleh, yakni yang bermanfaat serta saling berwasiat tentang kebenaran. Kemudian saling berwasiat tentang kesabaran dan ketabahan. Itulah makna yang tidak merugi. Iman adalah kita sudah tahu pembenaran hati atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya antara lain dapat disimpulkan dalam rukun iman yang enam iman kepada Allah, kepada malaikat itu ya rukun iman. Nah, iman sangat sulit digambarkan hakikatnya. Ia hanya bisa dirasakan oleh seseorang. Tetapi baginya susah untuk mengungkapkan. Apalagi bagi orang yang melukiskan perasaan itu. Sama seperti orang yang jatuh cinta terhadap orang lain. Kan? Terhadap seseorang hanya bisa dirasakan oleh orang itu dan oleh orang yang dicintai. Nah ini, iman bagikan rasa kagum atau cinta. Hanya bisa dirasakan oleh pemiliknya. Dan dalam saat yang sama, si pencinta ini atau pengagum ini selalu diputus oleh tanda tanya. Apakah gerangan sikap yang dicintai dan dikagumi itu terhadap si pengagum dan pencinta? Nah, seseorang yang beriman bagikan keadaan seorang yang berada tengah mendayung, tengah berada di tengah lautan, tengah menuju suatu tujuan. Akankah sampai saya ini? Nah itu kan. Itu awal-awal orang yang beriman seperti itu ada kegalauan. Jangan-jangan gak sampai pada tujuan. Inilah yang dirasakan Nabiullah Ibrahim seperti itu. Nah, sementara ulama membagi ajaran agama kepada dua sisi. Yang pertama adalah pengetahuan dan pengamalan. Akidah yang wajib diimani ini merupakan sisi pengetahuan. Sedangkan syariat merupakan isi pengamalan. Atas dasar ini pula para ulama di atas memahami bahwa orang-orang yang beriman dalam arti orang-orang yang memiliki pengetahuan menyangkut kebenaran. Eta. Ini tentu menyangkut kebenaran adalah pengetahuan tentang ajaran-ajaran agamanya yang hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, Sifat pertama yang dapat menyelamatkan seseorang dari kerugian adalah adanya pengetahuan tentang kebenaran itu. Ya tadi bisa digambarkan. Orang berbuat baik itu karena siapa? Baru diterima kalau memang dia hanya berbuat baik itu karena adanya iman dan ikhlas karena Allah. Nah, kalau dalam penafsiran ayat kedua digambarkan bahwa totalitas manusia berada dalam kerugian. Maka apabila ia telah memiliki pengetahuan tentang kebenaran yang dimaksud, maka seperempat dari dirinya telah bebas dari kerugian. Amal atau pekerjaan ini digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan penggunaan daya manusia, daya fikir, fisik, hati, kolbu kita, dan daya hidup yang dilakukan dengan sadar oleh manusia dan jin. Sedangkan kata solih, solih ini di, diambil dari akar soluha yang dalam kamus-kamus bahasa Al-Quran ini sering dijelaskan sebagai antonim lawan dari fasid, rusak. Ya. Dengan demikian kata soleh ini diartikan sebagai eh, tiada terhentinya kerusakan. Kata ini diartikan juga bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Amal soleh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan terhenti atau menjadi tiada akibat pekerjaan tersebut karena suatu madarat kerusakan. Ataukah dengan dikerjakannya diperoleh manfaat dan kesesuaian. Amal soleh adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadinya, keluarganya, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Itu amal soleh. Jadi tidak ada mengganggu orang lain, menghancurkan orang lain. Ia adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, sesuai dengan Al-Quran, atau juga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, melakukan suatu upaya agar nilai-nilai yang terdapat pada sesuatu tetap lestari sehingga ia dapat berfungsi sebagai mana yang diinginkan. Dinamakan amal soleh apabila ada sesuatu nilai yang tidak terpenuhi, maka manusia dituntut agar membawa nilai yang hilang itu dan memasangnya kembali agar dapat berfungsi. Karena itu kalau manusia ini tengah berantem, tengah apa disuruh islah kembali pada kebenaran. Nah, setiap amal soleh ini harus memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah wujud amal yang biasa terlihat di alam nyata. Di, di orang dapat memberikan penilaian sesuai dengan kenyataan yang dilihatnya. Nah, sisi yang kedua adalah motif pekerjaan itu. Mengap, mengenai ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menilainya yang menilai apakah perbuatan itu baik atau tidak baik sesuai tidak dengan niatnya. Apakah dia berbuat itu karena siapa? Ulah siapa? Karena ingin dipuji orang atau karena apa? Dengan demikian lebih jauh kita dapat berkata bahwa di sisi Allah nilai suatu pekerjaan bukan semata-mata dari bentuk lahiriahnya saja yang tampak di alam nyata. Tetapi yang lebih penting adalah dari niat pelakunya. Innamal a'malu binniyat. Karena itu dapat dimengerti mengapa kalimat amal soleh ini banyak sekali digandingkan dengan iman. Amal soleh tidak ada artinya tanpa iman. Eh, iman tidak ada artinya tanpa amal soleh. Keduanya saling berhubungan. Amal soleh juga harus disertai dengan niat karena Allah. Ikhlas karena Allah. Karena iman inilah yang menentukan arah dan niat seseorang ketika melakukan suatu amal. Di samping itu, tidak seorang manusia pun yang dapat memastikan diterima atau ditolaknya suatu amal. Ini harus digaris bawahi. Jadi jangan suka sok manusia itu. Yang dapat menerima atau tidak hanyalah Allah. Kita hanya bisa memberikan gambaran ini syaratnya, ini rukunnya. Kalau itu tidak dipenuhi, pasti rusak. Tapi yang menerima semua ini, siapa tahu kita tidak pernah mengerti seseorang bersolatnya rajin, puasanya rajin, segalanya rajin. Akankah diterima oleh Allah amalnya? Kita tidak tahu persis. Karena yang tahunya adalah Allah dan hatinya. Hati orang yang berbuat itu karena siapa dia berbuat itu? Ikhlaskah karena Allah? Karena itu, ia hanya dapat melihat satu sisi dari amal itu. Yaitu sisi yang nyata saja. Ketika Usman Ibnu Mawzum adalah seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Istrinya berkata, suamiku orang baik, dia pasti masuk surga. Nabi nggak terima itu. Ucapan ini walau ditujukan kepada orang yang amat dicintai, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak restu dengan ungkapan istrinya ini. Sebab tak seorang pun dapat memastikan bahwa perbuatan itu diterima atau ditolaknya. Masuk atau tidaknya seseorang ke surga atau ke neraka, kalau bukan dia siapa lagi? Ini ada masalah perkara ini adalah masalah Allah. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah menekankan bahwa kekeliruan ucapan sang istri yang menyatakan bahwa inilah yang hak masuk surga. Memang telah datang kematian kepadanya. Menurut Rasulullah, demi Allah, aku aku mengharapkan kebaikan untuknya. Tetapi demi Allah, meskipun aku seorang Rasul Allah, namun aku tidak mengetahui secara pasti apa apa yang akan dilakukan terhadapku juga terhadap orang-orang lain. Ini kita mungkin bertanya, mengapa demikian? Bukankah yang mereka perbuat itu adalah amal-amal soleh? Sudah pasti dong masuk surga, jannah na'im. Nah, kekeliruan kita ketika mengajukan pertanyaan itu adalah bahwa kita telah melupakan hakikat amal soleh. Seperti yang diutarakan di atas. Kita hanya melihat yang nyata, tetapi kita tidak melihat syarat dan niat pelaku. Niatnya berbuat itu untuk apa? Di manakah keadilan Allah? Mungkin orang bertanya begitu. Bukankah Allah sendiri telah menegaskan Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Nah, Sebelum pertanyaan ini dijawab, perlu disadari bahwa ada sementara orang yang bersifat keliru karena ingin mempersamakan antara dunia dan akhirat. Dan atau mempersamakan cara penilaian Tuhan dengan cara penilaian manusia. Dan mempersamakan pula antara fenomena atau hakikat sesuatu atau fenomena gejala-gejala yang tampak di luar. Misalnya, ketika ada seseorang yang menyembelih sapi yang gemuk lagi besar sebagai kurban pada hari Idul Adha. Kita mungkin berkata, wah hebat sekali orang itu. Tiap tahun dia berkurban, kurbannya sapi, sapinya gemuk, harganya mahal dan ini dan itu. Ketika itu tolak ukur penilaian kita jelas berbeda dengan tolak ukur penilaian Allah yang menegaskan A'udzubillahi Layana, la yana la luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ini. Kita keliru menilai terkadang. Karena kita tidak tahu. Mungkin sejak mungkin juga benar kalau dia niatnya karena Allah. Karena yang tampak pada diri kita hanyalah yang lahirnya saja. Batinnya kita tidak tahu. Nah ini. Di surat Al-Hajj dicatat Ibu dan yang rajin nyatat. Di surat Al-Hajj ayat 37 dinyatakan bahwa dalam berkurban itu daging-daging dan darahnya binatang kurban yang disembeli sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah. Tidak sampai daging dan darahnya. Tetapi yang sampai kepada Allah, ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Demikian terlihat perbedaan penilaian-penilaian duniawi dan penilaian ukhrawi. Benar bahwa dunia dan akhirat berkaitan erat. Tetapi ia ibarat satu mata uang dengan dua muka yang berbeda. Kembali kepada pertanyaan yang diajukan di atas, mengapa Allah tidak menerima amal-amal orang yang baik dari mereka yang tidak beriman kepada Allah? Jadi syaratnya perbuatan itu diterima kalau dia ada imannya. Imannya juga harus tentu adalah niatnya ikhlas karena Allah semata. Paling tidak ada dua jawaban yang dapat dikemukakan. Yang pertama, kenapa amal atau perbuatan baik itu tidak diterima kalau tidak ada iman? Yang pertama, ah, telah diuraikan bahwa penilaian dari hari kemudian berkaitan dengan niat pelaku yang intinya adalah keikhlasan hanya kepada Allah. Atau dengan kata lain, penyerahan diri secara penuh hanya kepadanya. Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tetapi atas dasar dorongan ingin dipuji atau ingin memperoleh keuntungan materi semata-mata maka pekerjaan itu tidak dinilai memenuhi syarat amal soleh. Hal ini tidak hanya berlaku pada mereka yang tidak beriman kepada Allah, tetapi juga terhadap mereka yang memiliki atau yang beriman. Sekalipun memiliki iman, kalau bukan karena Allah, amalnya tidak diterima. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Kita jadi imam salat atau kita salat ternyata di belakang ada mertua atau di belakang ada siapa. Salat kita begitu khusus. Tapi saat sholat sendiri, hmm, nah, masya Allah. Nah ini jangan seperti itu. Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fama fama saluhu kama sali alaihi turabu fa'asabahu wabil fatarakahu solda. La yakdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Tuh, di surat Al-Baqarah dicatat ya, ayat 264 ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan mengganggu perasaan si penerima kita mau ngasih karena disebut-sebut hmm, dari gue itu itu tuh masjid itu dari aku tuh atau menyebut-menyebut hingga sakit yang menerimanya seperti orang nah kalau itu diperbuat menyebut-nyebut membuat menyak, menyakiti orang yang menerima apa yang kita berikan ini seperti ini seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian pada hakikatnya dia tidak beriman. Kenapa? Apa yang diberikan bukan karena Allah. Tapi karena ingin dipuji dan karena orang lain. Nah, maka keadaan orang itu ibarat sama seperti batu yang licin. Di, atas, di atasnya ada tanah. Bisa dibayangkan? Batu yang licin di atasnya ada tanah. Lalu batu itu ditimpa hujan lebat. Maka menjadilah dia bersih. Tidak bertanah, tidak berdebu. Hilang sirna dengan air itu. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dilihat ya, surah Al-Baqarah ayat 264. Yang kedua, mengapa orang yang beramal itu tidak diterima kalau tidak ada iman? Kedua, bagi yang melakukan suatu pekerjaan namun ia tidak beriman. Pada hakikatnya ia tidak menanti sesuatu di akhirat kelak. Kenapa? Karena ia tidak percaya adanya Allah, adanya hari akhir, adanya hari balasan. Bahkan ketika itu ia tidak menantikan ganjaran sama sekali. Dia berbaik, berbuat baik, berbuat baik aja karena, hanya karena ingin dipuji orang atau karena ada pamrih lain, bukan karena ilah, bukan karena Allah. Sedangkan bagi mereka yang percaya akan adanya Tuhan tetapi bukan Allah, maka kalaupun ia berharap ganjaran di akhirat nanti, namun ganjaran tersebut tentunya tidak didantikan dari Allah. Kan dia beribadahnya karena matahari, Tuhannya matahari, atau karena bulan, atau karena lata, atau karena uja. Itu. Bukan karena Allah. Misalnya, karena matahari dan segalanya. Jadi, nah inilah yang menuntut kepada kita bahwa kita harus beriman. Amal soleh dan niat tentu. Di sisi lain, tidak adil jika seseorang datang menuntut upah kepada orang lain yang ia sendiri tidak bekerja untuknya. Dia beribadah bukan karena Allah. Tidak adil kalau orang itu menuntut pahala dari Allah. Tidak wajar penyembah binatang atau penyembah yang lainnya datang kepada Allah untuk diberi ganjaran. Bukankah ia tidak melakukan pekerjaan baik itu karena Allah? Lalu mengapa ia datang menuntut kepada Allah? Apabila seseorang telah mampu melakukan amal soleh disertai dengan iman, maka ia telah memenuhi dua dari empat hal yang harus dipenuhinya dalam rangka membebaskan dirinya dari kerugian total. Namun dengan kedua kedua tersebut, seseorang baru membebaskan dirinya dari setengah kerugian. Ia masih bertugas menyangkut dua hal lain agar ia benar-benar selamat, beruntung serta jauh dari segala kerugian. Tawasau, tawasau. Kata tawu ini terambil dari kata waso, wasiat. Jadi belum cukup orang beramal soleh. Ya, iman, amal soleh. Tapi ada dua unsur lagi. Dia harus saling menasehati tentang hak dan menasehati tentang kesabaran. Menarik ya. Ini saya bacakan dari Tafsir Al-Misbah. Baru halaman 503. Nanti kita teruskan. Jadi wal ini panjang. Nah, uh, kemudian saya ambilkan dari kitabnya tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzi ini de, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Afti Buhairi. Kita e, di sana dinyatakan kenapa kita harus sabar kan tadi beriman beriman beramal ya kemudian beramal soleh watawasobil hak bis sober kenapa kita harus sabar <laughs> ini di dalam surah al-baqarah 17 sampai 18 dinyatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi makhluknya menjadi dua bagian. Dikatat ya, surah Al-Balad ayat 17, ayat 18. Adanya golongan kanan dan golongan pesimis yang yang tidak tidak percaya diri ini. Adapun yang dimaksud dengan golongan kanan adalah orang yang saling menasehati dengan kesabaran dan kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang. Mereka adalah golongan kanan. Di surah Hud ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengaitkan ampunan dan pahala dengan amal yang soleh. Dan bersabarlah dalam menjalankannya amal soleh tersebut. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana. Dan mengerjakan amal soleh mereka itulah memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dilihat surah Hud ayat ke-11. Ini. Jadi ujian, ujian, ujian Allah kepada hambanya terkadang dengan kebahagiaan. Kita suka lupa. Dipikir ujian itu kesusahan, kesulitan saja. Terkadang orang mampu saat diuji sulit, susah. Tapi saat dia senang dan bahagia, dia melupakan Allah dan lupa diri. Nah ini. Kenapa? Terkadang manusia eh, mereka bersyukur terkadang dengan bencana supaya mereka bersabar. Jadi kalau ada kebahagiaan diharapkan mereka bersyukur. Saat ada bencana mereka bersabar. Jadi bahagia dan sengsara itu seluruhnya merupakan cobaan. Kesengsaraan mengharuskan untuk bersabar. Dan kebahagiaan mengharuskan untuk bersyukur. Bersabar dan menjalankannya lebih mudah daripada bersyukur. Nih, bersabar dan menjalankannya lebih mudah daripada bersyukur. Maka dari itu, kebahagiaan merupakan cobaan yang paling besar. Seperti Umar bin Khattab ini, Umar Umar bin Abdul Khattab ya radhiyallahu an berkata, barang siapa yang dilapangkan baginya kehidupan di dunia, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa dia itu sedang diuji, maka ia termasuk orang yang aduh maaf, tolol akalnya itu kata Ibnu Umar ya, kata uh, eh, Sidina eh, uh, Umar. Bukan Ibnu Umar, kalau Ibnu Umar putra dari Umar ya, tentang haid yang kemarin talak. Nah ini, di surah Al-Anbiya ayat 35 dinyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi jangan katakan kamu beriman kalau kamu belum diuji gitu kan dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Jadi kebahagiaan hidup diperoleh dengan kesabaran. Dan derajat yang tinggi diperoleh dengan rasa syukur. Tiada kesuksesan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali dengan sabar. Andaikan petani itu tidak bersabar memelihara benihnya, maka dia tidak akan merasa panen. Andaikan penanam itu tidak bersabar dengan apa yang ditanamnya, maka ia tidak akan memperoleh hasilnya. Andaikan seorang pelajar tidak bersabar dalam belajarnya, maka ia pun tidak akan lulus. Andaikan prajurit itu tidak bersabar dengan medan perang, maka tidak akan menang. Maka dari itu, janganlah kamu menyerah, putus harapan, jadikanlah ungkapan syair berikut ini sebagai jargonmu. Ini ada syair. Janganlah putus asa meski pencarianmu masih panjang. Jika kamu bersabar, niscaya kamu akan mendapatkan jalan keluar. Jadikanlah sabar sebagai moralmu agar tercapai kebutuhanmu. Karena mengetuk pintu yang terus-menerus pun akan dapat keluar. Kemudian, jadikanlah pepatah berikut ini sebagai jalan kesuksesanmu sabar adalah kunci semua harapan. Segala kesulitan akan sirna dengan kesabaran. Bersabarlah meskipun malam masih panjang. Boleh jadi dapat memperlunak hati yang keras. Mungkin pula kamu dapat mencapai kesuksesan. Jangan katakan tidak sebelum kamu mencoba. <laughs> Itu dulu ya. Baik eh, ternyata makna wal asr ini masya Allah. Baik, eh, yang ingin bertadarus ya. Jadi ini bimbingan membaca dan memahami Al-Quran. Sedikit demi sedikit ya. Tolong dimiliki satu inayah terjemah perkata. Ini banyak di toko-toko buku dan harganya cukup murah lah ya. Juz ke-30 itu. Kemudian tafsir Al-Misbah. Ditulis oleh Pak Quraish Shihab. Ada juga tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Afti Buhairi, boleh ya. Ada juga yang menarik yang baru saya beli ini buku Min Hajul, Min Hajul Qasidin ya. Ini jalan-jalan orang yang mendapat petunjuk. Ini bagus sekali. Masya Allah ya bukunya. Ini. Kemudian juga ada tafsir rahasia Juj'ama, Syekh Muhammad Abduh. Ini, ini juga uh, bagus ya. Nih, Muhammad Abduh menyatakan, pada hakikatnya waktu dapat diisi dengan kebaikan, seperti juga dapat diisi dengan kejahatan. Waktu juga adalah wadah bagi proses berlangsungnya urusan-urusan agung Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam hal penciptaan, pembagian rezeki, pemuliaan dan penghinaan. Nah ini penurunan dan pengangkatan dan sebagainya. Maka bagaimana mungkin ia dijadikan sasaran celaka dan celaan. Karena orang banyak mengira karena waktu. Jadi waktu yang disalahkan. Jangan. Waktu itu milik Allah. Walaupun demikian, ada kalanya ditujukan celaan terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu secara umum. Atau dengan waktu khusus seperti telah disebutkan di atas. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dan seterusnya. Sampai akhir. Surah ini digunakannya kalimat sumpah ini adalah demi memberikan penekanan terhadap pentingnya tema yang dibicarakan. Bahwasanya semua yang disebut manusia sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang ada ditujukan pembicaraan ini, yakni manusia yang berakal dan sudah dewasa. Itu insan. Niscaya secara relatif mengalami kerugian kecuali mereka yang dikecualikan dalam ayat selanjutnya. Perbuatan-perbuatan manusialah yang merupakan sumber penderitaan, bukan waktu atau tempat. Dalam susunan kalimat di atas disebutkan manusia insan secara mutlak yang disertai kata sanang al, al-insan bukannya didahului dengan kata semua atau kullu insan, sebabnya adalah bahwa penggunaan kata sandang al menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah pribadi-pribadi yang dikenal dan terlintas gambaran tentang mereka di benak para pendengar ketika berlangsung pembicaraan ini. Tetapi seandainya digunakan kalimat semua manusia, kullu insan, ini berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, maka yang demikian itu tidak tepat. Makanya innal insan. Sebab termasuk dalam kata semua manusia, semua manusia ya anak-anak kecil, yang belum dewasa, yang tidak hilang akal dan segala. Di sini di, dihususkan adalah insan yang mukallaf, yang dewasa, yang sudah kena taklid. Itu ya. Hmm, banyaklah kita baca-baca ya. E, ternyata ya Allah ya Rabbi ilmu kita terus belum seberapa ya. Masih banyak yang harus kita pelajari. Nah, sementara usia kita sudah semakin bertambah bilangannya. Tapi sebetulnya hakikatnya uh, kesempatan hidup berkurang. Kadang-kadang kita senang deh ulang tahun. Ulang tahun itu kan berkurang. Kalau saya misalnya harus hidup 50 tahun, sekarang sudah 41, berarti 9 tahun lagi <laughs> gitu kan. Jumlahnya iya, jumlah bertambah, tapi kesempatan hidup. Baik, kita kami berikan kesempatan wal asar ya. silahkan atas B. Di 85947785. Ngobrol lagi ya. Halo. Baik, dicoba kembali di 85904785. Silahkan ya. Oh, itu pakai headphone ini agak eh, berombat. Ya, eh, silakan. Di surah Wal Asr sudah ada masuk? Kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mau dibaca di wasal apa diputus? Disambung apa diwakaf? Kalau disambung wal 'asri innal insana lafi khusrin illa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر itu kalau di wasal ya di wasal sebagian tapi kalau di wasal semuanya kalau cukup cukup boleh والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر itu diwasal secara utuh kalau diwakaf diwakaf diputus jangan wal asri innal insana lafi khusrin <laughs> jangan wakaf isarah ingat wakaf isarah nama ilmu ya Wakaf isyarah itu kalau ada huruf mati, sodo. Setelah huruf mati ada huruf hidup yang dimatikan. Seakan-akan jadi mati karena dibaca dibaca dihentikan. Tapi bu, tapi bukan berarti huruf rohnya mati, bukan. Mengisyarahkan, mengisyaratkan bahwa di situ ada huruf yang dimatikan membacanya. Jadi wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر gitu silahkan ya uh, ibu bapak mencoba di 85 90 47 85 Nah, kami juga ingatkan untuk jamaah Masjid Atin ini dari ada dari Pak Saipudin tadi malam ya telepon saya mohon katanya untuk uh, bisa tahlil bersama berdoa bersama di Masjid Atin malam ini dan besok malam ya, malam tujuhnya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Jangan lupa hari Jumat kita taklim. Insyaallah. Jadi bulan ini kita masih pagi, bulan depan insya Allah jam 1. Habis Jumatan ya, bisa nggak? Oh, jadi udah itu. Oh, bulan depan nanti. Oh. Minggu ini masih masih jam jam 9 masih pagi ya. Februari ya, Februari insyaallah. Insyaallah kalau umur panjang semua. iya. Mangga, silakan. Mau di wakaf atau di wasol? Wakaf lewat wasol Wasol, ya wasol coba belajar wasol terus belajar wakaf. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر itu kalau di wasal coba di الله Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Iya. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 85904785 kami berikan kesempatan kembali, silahkan ya. Wal 'asr. Eh, volumenya lebih pelan. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Artinya turun. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada juga yang berhenti di situ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Itu jadi kol-kolah. Ubro, kabir lagi. Kalau berhenti di situ. Sebaiknya sih tidak berhenti di situ karena di situ tidak wakofnya wakof lah, tidak boleh berhenti. Tapi ada beberapa ulama menyatakan boleh karena di situ maknanya tidak e, kalau berhenti di situ tidak putus. Baik, kita coba. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Sudah masuk. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam. Pak dari Jati Bening. Baik, silakan Pak Lakina. Iya. Halo. Mangga iya. silakan. Hatian nih Pak Ari. Iya. Cuma enggak, silakan. Linter ini tapi ya. Iya, iya, ya, langsung silakan. Tambah sedikit demi sedikit. Iya. Baik, silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir nir rajim. Nir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirah ini Pak no CD-nya belum diambil-ambil sih nih, Kan ada jatah untuk netra sama mualaf CD sama kaset gratis. Diambil itu. Iya. Belum ada perubahan. Sudah saya bikinkan tuh CD surat wal asr ini. Ya wal asr. Wal asr. Wal asr. Inal. I, bukan inal. Ditahan guna. Ya. In bukan inal atau in innal Innal insana lafi khusr Al-asr Wal asr Wal asr Inna Bukan Jangan dari bukan jangan dari awal lagi Dari innal aja ya yeah. Kan e, wal asrnya belum bagus Namanya juga iya. lagi belajar Makanya kasetnya nanti dimiliki itu CD-nya Orang disiapkan untuk Pak Kalau lagi no ya Untuk yeah. tuan netra diambil Jangan lupa Sabtu Minggu nih Iya yeah, Innal, jangan inal. Innal. Ya. Insana lafi khusr. Illal. Illal Hanya panjang. Iya, Bapak kan belum pernah melihat ya. Dari ya. dari usia berapa nggak bisa melihat? Dari kecil? Dari, dari lahir? Enggak. Oh, enggak. Nanti, nanti habis operasi. Oh, Habis operasi. Enggak. Nanti dari ambil tahun 80. Iya, nanti ambil CD-nya ya. Ya, nanti dengerin terus. Illal ladzina amanu. Yuk. Illal amanu. Illal Bukan. Amanu. Segini gini. <laughs> Iya. Watawa. Sobil haki. Sobis sober. Gak apa-apa semangatnya ya. Jangan iya. lupa sirinya. Bapak kalau dengerin CD saya, insya Allah seminggu aja, nggak seminggu, iya. sehari aja terus ikutin pasti bisa. Bapak kan jarang dengerin. Eh, iya, Mas Ipang. <laughs> Ini susah ya dari sini. Kalau lagi di sini enak ya. Jadi <laughs> baik <clears throat> di 85947785. Jadi jangan lupa untuk ibu dan bapak yang tuna netra dan mualaf miliki CD dan kasetnya gratis. Catat gratis. Untuk yang bukan mu'alaf, bukan tunanetra, mohon diganti. Ada juga, ya bolehlah. Saya ingin nyumbang Pak Ari, beliin CD-nya 100, kasetnya berapa, saya rekamin. Nanti ambil lagi bagi-bagi di tempat masing-masing. Gitu ya. Ini jangan lupa, ada pesan dari Pak Saifuddin, Ustaz kita. Uh, ada tahlilan malam ini di Atin, atau malam Sabtu. Assalamualaikum. Sudah masuk silahkan Ibu. Siapa ini? baik, silahkan. Ya, mau coba ya Pak. Ya, baik, silahkan. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Sinnya besar. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Gitu. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Ya, nanti aujunya jadi a'udzu. Ini gurunya orang Betawi jadi auju, aoru. Ya, ya terusin dulu. Nanti dengerin kasetnya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa. Kalau mau sambung والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا والعسر والعسر والعسر إن والعسر إن الإنسان Tanya panjang Innal in, ikhfa Innal الإنسان لفي خسر والعصر وال والعصر إن والعصر إن إن إن dulu إن inalnya ketinggalan والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر العسر إن الإنسان لفي خسر itu illal jangan lagi gitu. illalladzina amanu wa amilus sholihati wattawa watawa watawa bukan watawa watawa watawa sabil hak hak boleh berhenti watawa Watawa. Bukan watawa. Oh. Watawa. Watawa. Bukan. Kalau watawa ada double, ada tasdid. Ya. Oh, ada tasdid. Ya. Tertawa. Watawa. Watawa. Sobir sober. Oh. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Banyak belajar lagi. Nuhun, nuhun. <laughs> Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal wal asr Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Ini Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh nih dalam tafsiran surah Al-Asr ini menyatakan bahwa manusia, mereka manusia akan memperoleh balasan atas semua perbuatan mereka. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan keburukan dibalas dengan keburukan pula. Di samping itu, pembenaran mereka ini sedemikian berpengaruhnya terhadap diri mereka sendiri. Sehingga senantiasa menguasai dan mengendalikan segala keinginan mereka. Maka tak akan ada yang mereka lakukan kecuali yang bersesuai dengan akidah mereka. Dan karenanya mereka mengerjakan amal-amal soleh, yaitu amal-amal yang telah disebutkan secara rinci dalam Al-Quran, meliputi apa saja yang bermanfaat bagi diri seseorang, keluarga, bangsanya, dan manusia secara keseluruhan. Dan di samping itu, tidak menimbulkan madarat bagi siapapun, kecuali yang dilakukan demi menolak madarat yang lebih besar lagi. Dan di antara amal-amal soleh itu adalah seruan kepada kebenaran serta kesabaran. Kedua hal ini disebutkan dalam surah ini secara khusus mengingat bahwa kedua-duanya ini merupakan inti dari segala kebaikan dan puncak segala urusan. Ayat watawaso bil haq, mereka saling menasihati agar berpegang pada kebenaran. Kata al-haq di sini berarti kebenaran yang pasti, atau syariat agama yang sahih, yang sahih adanya, yang benar adanya, yaitu yang ditujukan oleh adanya dalil-dalil yang tidak diragukan lagi. Nah, itu ya. Ini dari tafsir uh, eh, Juj'ama Syekh Muhammad Abduh. Ini jadi kita harus berusaha dan tentu apa yang kita perbuat adalah sesuai dengan syariat Islam. Semuanya dengan ilmu. Amal adanya ilmu. Karena amal tanpa ilmu amaluhum madudatun datuk balu, Amalnya ditolak. Ini pentingnya orang yang beramal. Jadi iman harus ada amal. Amal harus ada iman. Karena orang yang beramal tanpa iman, tanpa karena Allah, tanpa niat karena Allah, amalnya ditolak. Sama seperti halnya kita bekerja, bekerja untuk siapa? Bekerja pada perusahaan A, tentu kita akan mendapatkan imbalan dari perusahaan A. Tidak mungkin perusahaan B yang mendapatkan memberikan gaji kepada kita kecuali ada hal bonus atau ada hal lain. Itu sama kita kalau kita mengakui ilah selain Allah tidak layak kita mendapat meminta balasan dari Allah. Inilah ya menarik sekali nih tafsir-tafsir yang ada. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Insya Allah hari Jumat ada talim di Depok. Dan e, nanti malam menjemput rahmat Allah ini di Atin ada tahlil bersama. Kemudian malam Sabtu juga tujuh hari Bapak Muhammad Soeharto, Bapak Haji Muhammad Soeharto ya Presiden kedua Republik Indonesia, mantan Presiden kita. Terima kasih untuk semuanya. Bila hitabi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai mengenai keledai, apakah wajib padanya zakat? Maka ujar beliau, tidak ada diterima padanya kecuali ayat satu-satunya ini. Barang siapa mengerjakan sebesar zarah kebajikan, tentulah akan dilihatnya balasannya. Dan barang siapa mengerjakan sebesar zarah kejahatan, tentulah akan dilihat olehnya balasannya. Hadis riwayat Ahmad.